itu yang ada pada diri imam. Yang mana sesuatu tersebut sesuatu yang membatalkan menurut madhabnya seorang makmum yang di belakangnya. Jadi boleh makmum dengan imam sholat berjamaah padahal madhab mereka berbeda. Hukumnya boleh, tapi itu pun dihukumi makruh. Hukumnya di makar. Ditinggalkan jangan bermakmum dengan imam yang berbeda madhab. Ya, karena kedudukannya nanti berbeda. Syarat-syaratnya berbeda. Menurut madhab ini, menurut itu tidak membatalkan. Tapi menurut makmum yang beda madhab itu suatu ikan. atau sebaliknya. Jadi makruh seseorang berjamaah dengan imam yang berbeda madhab, Ya, ini makruh yang dikatakan oleh Ibn Hajar termasuk. Ya, indah Ibn Hajar hukumnya makruh. Wahwal mu'tamad. Dan itu adalah yang mu'tamad. Dan jika misalnya terjadi Sholat berjamaah antara makmum dan imamnya berbeda madhab imam melakukan sesuatu yang membatalkan menurut makmum, tapi tidak membatalkan menurut imam. Tadi dicontohkan seperti meninggalkan bismillah. Imam tidak membaca bismillahirrahmanirrahim. Menurut makmum yang madhabnya Imam Syafi'i, hukumnya apa? Batal. Tapi menurut imam yang bermadhab Hanafi, tidak batal. Karena madhab Imam Abu Hanifah, Bismillah itu bukan termasuk daripada surat Al-Fatihah. Begitu juga madhab Imam Malik. Bismillah bukan termasuk daripada surat Al-Fatihah. Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal yang mengatakan Bismillah termasuk bagian daripada Fatihah. Cuma Imam Syafi'i Bismillah suaranya dikeraskan. Imam Ahmad suaranya dipelan batal. Jadi kalau menurut mad akidah makmum, madhab makmum ketika itu imamnya batal. Tapi menurut imam itu sendiri, sholatnya tidak batal. Jadi, apakah yang dilihat adalah punya makmum? Apa yang dilihat mazhabnya? Mazhabnya imam, berarti sholatnya sah. Karena mazhab imam mengatakan itu tidak masalah. Bismillah tidak wajib. Tapi kalau dilihat si mazhabnya makmum, maka itu suatu yang batalkan. Dan kita sudah bahas kemarin. Termasuk wajib makmum niat mufarakah kalau imam melakukan sesuatu yang membatalkan. Tidak boleh diikuti. Kalau diikuti, akhir jadi batal juga sholatnya makmum. Nah, apakah yang dianggap adalah akidah atau madhab makmum, apa sebaliknya madhab imam? Ada khilaf. Ada khilaf bainal ulama yang tidak lain mereka syafi'iyah semuanya. Di antara mereka ada yang mengatakan al-ibrah habil imam. Maka yang jadi patokan adalah madhab dan termasuk di antaranya yang berpendapat seperti ini adalah Imam Al-Qaffal. Jadi menurut beliau, contoh yang tadi itu tidak masalah. Hukum sholatnya, hukum sholatnya sah. Tapi menurut kebanyakan ulama syafi'i, al-ibra bimadhabil makmum sebaliknya. Yang jadi patokan dikembalikan kepada mazhabnya makmum. Jadi kalau mazhab makmum imam dianggap sholatnya batal, maka imam dianggap sholatnya tidak boleh diikuti. Termasuk di antaranya jika menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Termasuk menyentuh istrinya. Ketika itu mazhab Malik, mazhab Imam Abu Hanifah tidak batal. Tapi menurut mazhab Syafi'i batal. Gimana hukumnya? Nah ini, kalau kita katakan patokannya mazhabnya makmum, maka sholatnya imam batal, dihukumi batal, dan kita tidak boleh mengikuti. Kalau kita mengikuti, kita pun juga sholatnya akan batal. Dan itu yang amat. Kebanyakan ulama syafi'i mengatakan al ibrahim Dan juga akan hukumnya sebaliknya. Kalau imamnya melakukan sesuatu yang batal menurut mazhabnya Imam Abu Hanifah, tapi tidak batal menurut mazhabnya Imam Syafi'i. Seperti apa? Seperti al-fasad. Al-hijama atau al-fasad candu. Mengambil darah dari tubuhnya. Itu membatalkan wudhu. Menurutnya Imam Abu Hanifah. Tapi tidak membatalkan wudhu menurut mazhabnya Imam Syafi'i. Tidak ada. Di antara yang membatalkan wudhu adalah canduk. Tidak ada. Ya kan? Tapi mazhab Imam Abu Hanifah itu membatalkan. Sehingga tidak boleh setelahnya untuk sholat. Sah menurut mazhabnya Imam. Begitu juga kalau ketua Ketawa membatalkan wudhu. Ketawa dalam sholat. Tapi kalau ketawa di luar sholat, enggak. Ketawa di dalam sholat membatalkan wudhu menurut siapa? Murid Imam Hanif. Berarti menurut Imam Syafi'i, tidak membatalkan wudhu. Ya. Madhab Syafi'i ketawa tidak melakukan selama tidak mengeluarkan dua huruf. Kecuali ketawa sampai mengeluarkan dua huruf. Jadi kalau tidak mengeluarkan dua huruf, Imam Syafi'i di waktu sholat ketawa tidak masalah. Uduknya tidak batal. Tapi mazhab Abu Hanifah butuh uduknya batal. Dan mati kalau uduknya batal, sholatnya juga batal. Anggaplah misalnya imamnya Hanafi. Dan imamnya ketawa di waktu sholat. Bagaimana hukum sholatnya? Sholatnya makmum. Kita tanya sholatnya makmum. Hah? Nah, kalau kita katakan al-ibra bi madhabil imam, maka sholatnya batal. Kalau ngikuti. Tapi kalau al-ibra bi madhabil makmum, sholatnya tidak batal. Wah, tamat. Dan itu yang mu tamat. Jadi tidak batal ketika itu. Walaupun menurut mazhabnya imam, sholatnya dia dianggap batal. Tapi tidak masalah menurut madhab syafi'i. Rahaban. لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله وأشهد أن رب هذه الأوجة مشهد لله من شر محمد وشر بدر وشر الدرجة Jadi Itu yang mu'tamad bahwasanya al-ibrah mazhabil makmum la mazhabil maaf walaupun sebenarnya juga ada khilaf bainal ulama Syafi'i sendiri. Nah, kalau begitu, apa yang kita sebutkan tadi? Ketika imamnya bermazhab Hanafi dan imamnya tidak membaca bismillah atau imamnya juga tadi dikatakan tidak tidak karena menurut mazhab Abu Hanifah itidal tidak rukun. Itidal tidak wa, wajib. Maka ketika itu sholatnya makmum, hukumnya gimana? Hah? Sholatnya batal apa tidak batal? Sholat batal. Karena al-ibrah yang muktamad di mazhabil makmum. Cuma, nah di sini contoh yang tadi yang kita baca itu masalahnya imamnya itu raja. Yang andai kata kita katakan al-ibha makmum, itu batal menurut mazhabnya makmum. Berarti harus nih. Kalau niat mufarakah, dan raja itu marah apa anda? Marah. Nah, kalau dikhawatirkan terjadi fitnah, tadi dikatakan Ibn Hajar mengatakan tidak bah, karena masalah. Dikatakan al-haytami, dikatakan juga al-makki, dikatakan juga al-mis, al-haytam aslinya, pernah tinggal juga di Mekah boleh juga dikatakan Al-Hay Hajar Al-Haytami. Ada Ibn Hajar Al-Asqalani, itu ulama hadis. Kalau Ibn Al-Haytami ulama fitami Al-Bakki juga boleh dikatakan. Jadi seorang yang tinggal 4 tahun lebih di kota boleh mengambil nisbah. Jadi kalau kalian tinggal di Hadramaut, Hadrami. Di Makkah, Makki. Di Madinah, Al-Madani. Kalau di Raci, Ar-Raci ulang boleh kalian punya gelar Ar-Raji. Karena dalam empat tahun lah. Jadi kalau di bawah empat tahun tidak boleh. Di hadromu cuma tiga tahun. Tidak boleh dia nanti katakan al hadromi Tidak boleh. Harus minimal empat. Kalau di Raji cuma tiga tahun. Tidak boleh. Jadi tadi kita teruskan. Tentang siapa? Ibn Hajar ya. Yang mana? Di situ ketika mukim di Mekah, dia sholatnya di Masjidil Haram. Dan dia tidak menjadi imam. Imamnya madhab mereka. Yang mereka madhabnya ketika itu kebanyakan adalah madhab Ahmad bin Ham, Hambal. Jadi imamnya berbeda madhab tapi Ibn Hajar sholat di Masjidil Haram bermakmum dengan imam yang berbeda madhab Padahal menurut beliau sendiri hukumnya makruh. Oleh karena itu ketika ditanya, ente ini katakan makruh, tapi ente sendiri. Zalikal fatwa wa hadzal amal. Itu fatwa anak. Tapi ini amal anak yang anak pilih. Jadi tidak diharuskan seseorang mengamalkan sesuatu yang itu terutama jika dikhawatirkan dikhawatirkan fit fitnah. Sama Ibn Hajar ulama terkemuka. Kalau dia menolak untuk sholat bermakmum dengan masjid imam Masjidil Haram dikhawatirkan fit fitnah. Ya, oleh karena itu dikatakan di sini. Andai kata seorang Hanafi menjadi imam untuk imam e, seseorang yang bermadhab Syafi'i meninggalkan kewajiban bismillah itu dalam takmum indah khofil fitnah khawatirkan fitnah. Tapi kalau keadaannya normal tidak di, maka hukumnya bah batal karena al ibrah bi madhabil makmum. Wa qala Ramli batalat salatul makmum asy-Syafi'i mutlaqan. Tapi Imam Romli mengatakan sholat makmum yang bermadhab syafi itu batal sholatnya mutlak ataupun indah hofil fitnah. Tidak dikecualikan karena al ibrah bimadhabil makmum. Yang kelima, lokoma imamuhu li ziyadah. Ada kata imamnya dia berdiri untuk rokaat yang lebih. Sholat duhur misalnya empat rokaat, tapi dia berdiri untuk rokaat yang ke ini sering terjadi kan? Sering imamnya lebih rokaatnya. Sehingga kadang-kadang makmumnya juga bingung. Apa ngikuti? Apa nunggu? Tidak ada yang ngikuti. Ngikut imam itu. Ada yang nunggu. Ada yang bingung. Sudah berdiri, duduk lagi. Karena ham. Hukumnya gimana? Jadi hukumnya semestinya gimana? Hukumnya Ya, hukumnya harus menunggu di waktu duduk. Tidak boleh mengikuti imam ketika itu. Kenapa? Karena imamnya melakukan sesuatu yang batal menurut makmum dan tidak boleh diikuti. Tapi tidak boleh, tidak wajib niat mufarokoh. Padahal kan kita sebutkan kemarin. Bahwasanya jika melihat daripada sholatnya imam itu suatu yang membatalkan, maka hukumnya wajib niat mufarokoh. Tapi di sini tidak wajib niat mufarokoh. Kan? Karena kita husnudon. Karena mungkin imamnya lupa. Itu kan yang batal kalau sengaja berdiri. Padahal dia tahu rokaatnya sudah cukup empat rokaat. Dia ingin nambah karena banyak dosanya. Misalnya. Jadi itulah yang sengaja itu yang membatalkan. Tapi kalau tidak sengaja, tidak batal sholatnya. Cuma makmum tidak boleh ikuti, Nunggu di waktu sah. Oh, ini yang disebutkan di sini. Muhuliziyah. Misatin. Kalau itu empat rokaat, maka nambah rokaat kelima. Kalau itu tiga rokaat, maka nambah rokaat ke walau sahwan, walaupun imamnya itu melakukan lupa. Lam yajus lahu mutaba'atuhu. Maka tidak boleh mengikutinya. Walau masbukon, Walaupun makmumnya adalah masbuk yang kurang satu rokaat atau lebih. Jadi walaupun masbuk. Ah ngikuti anak juga kurang kok. Ya kan? Tidak boleh tetap. Walaupun dia memang rokaatnya kurang. Tetap harus nunggu imam di tasahud. Atau niat Rokok. Boleh niat rokok. Niat rokok kalau mau habis itu salam. Kalau dia mau meneruskan jamaahnya, tidak masalah nunggu di waktu tasawuf sampai imam duduk lagi. Salah imam salam baru dia ikut salam. Walau masbukon ausakan fi atau walaupun makmumnya sak. Makmumnya apa rokaat makmum itu kurang apa enggak? Apa yang betul anak apa imam? Ini kadang sering. Jadi kalau ragu enggak boleh. Kalau dia ragu rokaat anak pas apa kurang pas, tetap harus nung bal yufarikuhu tapi akan tetapi hendaknya yang dia lakukan adalah yufarikuhu. Pisah dengannya. Niat salim. Dan kemudian sah. Setelah. Jangan salam sebelum niat. Kalau dia salam dulu. Padahal belum niat mufarokah dalam hatinya. Maka hukum sholatnya bah. Au yantadiruhu alal mu'tamad. Atau dia menung. Menunggu imam tersebut menurut pendapat yang mu'at. Wa muqabiluhu. Muqabiluhu yang mukabilu tamat sebaliknya pendapat yang muktamad adalah la yajus lahul intidor tidak boleh dia menunggu kama nassa alaihi ibn hajar fi fatawihi sebagaimana disebutkan oleh ibn hajar di dalam fatwanya tidak boleh nunggu tapi dia harus niat mufa ini pendapat yang bukan muktamad tapi pendapat yang muktamad boleh boleh juga dia menunggu Fa'in tabahu. Bagaimana kalau makmum tersebut terus mengikuti dan imamnya. Ikut juga bangun melaksanakan rokaat yang lebih. Batolat sholat. Maka akan menjadi batal sholatnya. Litala ubihi. Karena dia dianggap bermain mah. Sudah tahu itu rokaat yang lebih masih ngikuti. Wa mahalluhu. Ingkanal ma'mumu aliman biziyadah. Dan hukum itu, itu berlaku jika makmum itu tahu kalau itu rokaat, kan makmumnya tidak tahu. Kok bisa tidak tahu makmumnya? Ya. Karena apa? Karena mungkin dia datangnya bukan dari awal. Di tengah-tengah sholat. Atau mungkin rokaat terakhir lah. Dia baru datang dan bergabung dalam sholat berjamaah tersebut. Berarti kan dia tidak tahu apa kurang atau lebih. Karena dia tidak tahu itu rokaat keberapa ketika itu. Jadi ketika imam berdiri untuk rokaat yang lima, dia tidak tahu. Dia ikuti. Hukum sholatnya makmum tidak batal. Loh katanya tadi batal kalau mengikuti. Kalau tak tahu. Kalau tidak tahu tidak. Ya, iya tidak kanan makmum aliman ada Fa Karena jahilan biha. Kalau makmumnya tidak tahu. Biha biziada. Wa tabahu fiha. Karena tidak tahu dia ngikuti. Lam tabtul sholatuhu. Maka tidak batal sholat Wahusibat lahu tilka rokaat Dan dianggap rokaat yang di situ dia mengikuti imamnya, dianggap rokaat bagi makmum. Jadi kalau tadi makmum tadi itu rokaat terakhir bergabungnya, berarti kurang tiga rokaat kan? Berarti dia ketika mengikuti imam dianggap mendapatkan satu rokaat. Berarti dua, tinggal nambah dua rokaat. Kalau dia tidak tahu ya, kalau itu adalah rokaat yang le lebih. Kalau tahu batal. Ini artinya husibat lahu tilka rakaat. Idza kana masbukan seperti tadi masbuk. Li uzrihi karena dia ma mazur tidak tahu. Wa illam tuhsab lil imam. Walaupun rakaat itu sebenarnya tidak dianggap bagi imam karena rakaat yang lebih. Qamal imamu ba'da sajdatil ula. Imam berdiri setelah sujud yang pertama. Imam berdiri setelah sujud pertama. Mestinya imam berdiri setelah setelah sujud kedua. Ini baru sujud pertama berdiri. Merasa kebanyakan paha. Tadi kekurangan. Jadi karena merasa kebanyakan pahala, imamnya sujud pertama langsung berdiri. Tidak mau sujud dua kali males. Kalau sengaja seperti itu, maka hukumnya bah, kalau lupa, nah, bagi yang makmum yang menjadi makmumnya ketika itu sama seperti tadi. Boleh atau dia harus harus apa? Harus menung menunggu di mana? Hah? Di waktu sujud. Sujud apa? Julus saja ten. Tidak boleh nunggu julus baina sajdatain. Karena julus baina sajdatain rukun gosir. Kalau lama nunggu di situ, sholatnya jadi batal. Karena memanjangkan jurus baina. Jadi nunggunya di waktu sujud kedua. Tidak dikatakan sujud pertama karena dia tidak tahu ketika bangun imamnya ternyata berdiri. Dikira imamnya do, duduk ini yang dikatakan sini. Qamal imam ba'da sajatil ula inta dahur ma'um fis sujud. Sujud. Atau kalau dia tahu. Ketika sujud pertama imamnya berdiri langsung tahu. Imamnya berdiri tanpa do, duduk. Boleh menunggu di sujud pertama. Jadi antara sujud pertama atau kedua. Tidak boleh nunggu julus baina. Tidak boleh. La'allahu yatazakkar. Nunggu. Nunggu terus. Siapa tahu dia ingat imamnya i la fil julus baina sajdaten sama guna tidak boleh nunggu di waktu julus baina sajdaten kenapa li'annahu ruknun qasir tidak boleh dipanjangkan au farakahu atau dia boleh niat bahwa aulahuna dan itu niat mufarakah lebih utah utama lebih utama seperti yang tadi juga kita katakan lebih utama niat mufarakah kalau imamnya bangun rokaat kelima. Kenapa? Karena ada pendapat yang lain mengatakan hukumnya tidak boleh menunggu imam harus niat mufah. Jadi keluar daripada khilaf lebih baik daripada nunggu imam. Tapi ada pendapat yang mengatakan kalau nunggu nanti jadi batal. Wala tajus mutaba'atuhu. Dan tidak boleh mengikutinya. Tidak boleh ikut berdiri padahal masih sujud kali. Walau tersimamu fisali satir rubaiyati. Dan andai kata imam melaksanakan tasahud. Fisali satir rubaiyati. Apa artinya? Fisali sati di rokaat ketiga. Ar-rubaiyati sholat yang empat rokaat. Anggaplah sholat duhur. Sholat empat rokaat. Di waktu rokaat ketiga, imamnya tasahud. Padahal kan rokaat ketiga tidak ada tasahud. Iya kalau sholat maghrib. Rokaat ketiga ada. Tapi rokaat ya, empat rokaat sholat duhur tidak ada rokaat ketiga membaca tasahud. Imamnya baca tasahud. Sahian. Sahian. Sahian lupa. Sahian, nasian sama ya. Nasian, sahian sama. Ada yang membedakan. Sebagian ulama membedakan, membedakan antara keduanya. Kalau sahian minasahwi sahwi, sahayasu, sahwan. Kalau sahian itu lupa tapi sekiranya diingatkan langsung ingat. Lupa sekiranya diingatkan langsung itu sahaya nisyanan. Nah, saha sahu sahwan. Kalau nasia yang nisyanan diingatkan masih belum tentu ingat, dipikir dulu, diingat-ingat. Ya, seperti kalian hafal Quran, hafal matan, diingatkan awal bednya, tidak ingat-ingat. Sampai separuh bed pun masih belum ingat. Itu namanya itu namanya nasian, lupa. Tapi kalau di awal bednya aja, alhamdulillahiril jalali wa syari'il harami wa masolatu was mestinya kan gitu. Suma solatu. Diingatkan, dia diam. Suma, oh ya, suma solatu was itu berarti sahian. Lupa. Jadi kalau perlu diingatkan sampai separuh bed itu nah. Kalau semua bed nggak hafal. Jadi kita katakan tadi. Jadi sahian nasian sebenarnya sah sama, cuma sebagian yang membedakan. Jadi mana? Au faraqahu wa Nah, ini walau tafarakahu al-ma'mum atau intadarahu filam maka hukumnya wajib makmum tersebut niatmu farakahu niat farakah atau intadarahu fil qiyam atau dia nunggu di waktu niat mufarakah boleh atau dia nunggu waktu di waktu berdiri dia nunggu di posisi berdiri nunggu imam sampai selesai tasahudnya ya baru kemudian imam berdiri dia mengikuti imam boleh Wa afta Syihab ar romli Dan Imam Syihab Ar-Ramli. Syihab Ar-Ramli ya. Ada Syihab Ar-Ramli, ada Jamal Ar-Ramli. Syihab Ar-Ramli. Syihab Ar-Ramli ini ya Syekh Ahmad Ar-Ramli. Kalau Jamal Ar-Ramli, Syekh Muhammad Ar-Ramli. Ahmad Ar-Ramli ayahnya. Muhammad Ar-Ramli adalah anaknya. Putranya. Yang selalu khilaf antara Ibn Hajar dengan Rom, Romli itu adalah Muhammad Ar-Romli. Muhammad ayahnya Ahmad Ar-Romli. Ayahnya Ahmad Romli gurunya anaknya sendiri, gurunya termasuk Ibn Hajar juga. Termasuk gurunya Ibn Qasim. Termasuk gurunya Imam Khatib. Syekh Ahmad Ar-Ramli. Termasuk dia wali min awliyaillah. Bukan hanya fagih min al-fuqaha. Bukan alim aja min al-ulama. Tapi juga wali min awliyaillah. Bahkan ketika di waktu meninggalnya, putranya Syekh Muhammad Ar-Ramli di situ berdiri dan berpidato. Di antara pidatonya dia bersaksi demi Allah. Bahasanya ayahku ini seumur hidupnya tidak pernah mengganggu orang muslim dengan lidah dan tangannya sama sekali. Seumur hidupnya. Dia bersaksi. Dengan ini jadi orang alim, jadi orang soleh, bahkan jadi orang wali min illa. Ini yang diceritakan oleh Habib Ahmad bin Hasan Latas di kalamihi dalam kalamnya. Di situ bercerita pernah suatu waktu Imam Ahmad Ar-Ramli dengan menunggangi kudanya di tengah jalan ditanya oleh seseorang tentang satu masalah yang tidak tahu jawabannya. Ketika ditanya satu masalah tersebut, dia tidak tahu jawabannya, dia melihat ke kanan, melihat ke kiri, menoleh ke atas, baru menoleh ke bawah, baru dijawab. Dan ini Ya termasuk ilmu laduni. Setelah dijawab ditanya aku oleh kanan. Maka beliau mengatakan ketika aku ditanya tentang masalah tersebut. Aku memang tidak tahu jawabannya. Tapi aku noleh ke kanan, aku tanya kepada malaikatku. Ternyata juga tidak tahu. Tanya ke malaikat kiri juga tidak tahu. Akhirnya melihat ke atas. Lihat kepada Allah Al-Mahfud. Dan tidak aku mendapatkan juga jawabannya. Aku melihat ke bawah, di situ melihat kepada hatiku. Yang di situ aku diberi ilham oleh Allah Subhanahu wa taala secara langsung di hatiku tertulis jawabannya. Langsung aku jawab. Kalau seperti Ahmad Romli enak ujian tinggal noleh kanan kiri. Tidak perlu. Itu Ahmad Aromli ayahnya. Ini ayahnya pernah mengkasaf putranya suatu waktu ketika mereka melaksanakan sholat berjamaah, Syekh Ahmad Aromli menyuruh putranya Syekh Muhammad Aromli untuk jadi imam. Di tengah-tengah jadi imam, di tengah sholatnya, Syekh Muhammad Romli ini hilang husuknya. Ingat-ingat masalah head. Ingat-ingat, bayangkan masalah head ini. Biasa, orang kadang kalau pagi sholat ingat-ingat masalah VG, masalah. Dia ya, Syekh Ahmad pagi ingat-ingat dan itu tidak dianjurkan walaupun mengingat ilmu jangan kalian oh kalau sholat mengingat fikih tidak apa-apa itu kan ilmu syar'i tidak hatta ingat akhirat pun tidak dianjurkan ini mengingat rusuknya hilang ingat head ini istihadah ini kalau mutahayyirah mu'tadah gimana hukumnya ini sholat jadi imam Selesai sholat langsung dikasaf oleh ayahnya. Ana lihat badan inti semuanya merah seperti darah tadi. Inti tidak lain memikirkan masalah head. Iya betul katanya. Ada Syekh Ahmad Aromli. Wali min awliyaillah. Ada Syekh Ahmad Aromli. Namanya Ahmad. Mereka punya uruf sendiri. Bahasanya siapa yang namanya Ahmad itu diberi gelar dengan sihab. Syihabuddin atau Syihab kalau disingkat. Syihab Ar-Ramli. Berarti yang dimaksud adalah namanya ah. Syihabuddin atau Syihab. Syihab Ar-Ramli. Kalau namanya Muhammad diberi gelar dengan Jamal. Jadi anaknya putranya Muhammad Jamal Ar-Ramli. Jadi kalau Jamal Ramli berarti Muhammad maksudnya. Jamal atau Jamaluddin. Jamaluddin atau Jamal kalau disingkat. Kalau namanya Abdullah diberi gelar Afifuddin. Afifuddin. Kalau Abdurrahman wajihuddin. Diberi gelar wajih. Jadi kalau dikatakan wajihuddin, nah itu namanya Abdurrahman berarti. Seperti di sini berkatakan sihab Romli. Siapa Romli ini? Romli ada Imam Ahmad, ada Imam Muhammad putranya. Karena dikatakan sihab berarti ayah yaitu Ahmad. Wafta sihab Ar-Romli berkata dan memberi fatwa sihab Ar-Romli bi wujubil mufaraqah mutlaqan dalam masalah ini Syihab al-Munuli mengatakan wajib ketika itu niat mufah. Yaitu ketika imam melaksanakan tasahud di rokaat ketiga. Makmum harus niat mufarokoh. Tidak boleh menunggu imam. Tadi kan ketaka, dikatakan bahasanya boleh menunggu. Tapi pendapat Imam Syahid ini tidak boleh. Wajawaza Ibn Qasim intidarahu qaiman. Ibn Qasim tadi. Termasuk muridnya Syihab Ahmad Ramli. Boleh menunggu di waktu berdiri. Wajawaza jawaza Ibn Hajar fil fatawa mutaba'atahu. Boleh katanya Ibn Hajar mengikutinya. Ilam yalam khata'ahu bitayakunihi annaha sadisatun. Jika si makmum itu tidak tahu kalau imam benar-benar salah. Kapan imam benar-benar salah? Kalau imam itu yakin bahwasanya itu adalah rokaat ketiga. Tapi dia tetap tasahud. Itu kan imamnya salah. Tapi kalau imam tasahud di rokaat ketiga karena lupa, ya imam tidak bisa disalah, disalahkan berikutnya. Kalau memang dia tidak tahu imamnya salah atau tidak salah, maka boleh mengiku, mengikuti katanya Ibn Hajar. La nahwi ba binahwi dhannih. Bukan hanya mengira-ngira aja. Yang ketujuh. Lau syara'a fi hadiratin munfaridan. Andai kata seseorang memulai sholat fi hadiratin. Sholat yang hadir. Sholat yang ada artinya ya. Summa ro'a jama'atan sendirian. Summa ro'a jama'atan. Kemudian dia melihat ada sholat berja, berjamaah. Maka nudiba lahu qalbuha naflan mutlaqan. Maka disunahkan baginya untuk merubah sholatnya menjadi sholat sunnah mutlak. Agar apa? Liudrikal Ya, Agar dia mendapatkan sholat ber berjamaah. Jadi karena dia sholatnya sendiri, tidak ada teman yang ber, yang sholat bersamanya, di tengah-tengah sholatnya tahu-tahu ada dua orang sholat berjamaah. Lebih baik dia ganti sholatnya dengan sholat sunnah mutlakoh, kemudian dia mengikuti mereka untuk bergabung bersama mereka sholat ber, biar dapat fadilahnya ber, jangan sholat sendiri. Kalau dia teruskan sholatnya akhirnya sendiri, jadi eman, pahalanya eman. Nah, cuma itu bukan mutlak tapi ada syarat-syarat. Nah, ini perlu dihafal syarat-syaratnya. Jadi di tatkala sholat sendiri tahu-tahu mungkin nanti ada sekelompok orang, "Eh, sholat berjamaah sama kita yuk." Jadi jangan sholat sendiri. Boleh apa enggak dia membatalkan? Boleh apa enggak membatalkan? Kalau membatalkan enggak boleh. Karena itu adalah sholat yang wajib. Ibadah yang wajib tidak boleh dibatalkan. Bagaimana kalian puasa Ramadan boleh dibatalkan? Tidak boleh. Kalian puasa kodok boleh dibatalkan? Tidak boleh. Tidak boleh membatalkan ibadah yang wajib. Jadi karena itu sholatnya adalah sholat yang wajib, tidak boleh dibatalkan. Kalau membatalkan berarti hukum sholatnya Ya karena dibatalkan. Hukum sholatnya tidak sah jelas. Tapi dia selain itu juga berdosa. Dan termasuk dosanya dosa besar. Membatalkan sesuatu yang fardu. Ya, alal mu'tamad, ini yang mu'tamad. Karena sebenarnya ada juga khilaf. Ada pendapat juga yang lain, pendapatnya Imamul Haramain dan pendapatnya juga Imam Huzali. yang mengatakan bahwasanya boleh membatalkan ibadah yang fardu kalau ibadah itu wajibnya alal far. Eh, kalau wajibnya alat tarahi. alat tarahi yang bukan harus dilakukan ketika itu juga, tapi boleh diun, diundur. Jadi kalau alat tarahi boleh dibatalkan. Misal puasa kodok. Tapi waktu untuk mengkodok bul masih panjang. Seperti sekarang ini masih panjang. Kalian punya kodok kan masing-masing. Jadi mau misalnya mau mengkodok sekarang boleh, mengkodok ba'din nanti boleh. Sampai tersisa hari sebelum Ramadan sesuai dengan kodok, jumlah kodok kalian. Jumlah kodok kalian misalnya 7 hari seminggu maka kalian boleh mengundur-undur sampai tinggal satu minggu sebelum Ramadan. Maka ketika itu harus mulai untuk mengkodok. Tidak nah, ada waktu lagi sudah. Ya, tinggal tujuh hari Ramadan lagi. Ya, baru wajib alal for. Tapi sebelum itu, seperti sekarang, wajibnya alat tarahi. Boleh kodok itu diundur-diundur. Nah, ya, bagaimana kalau misalnya sekarang kalian memulai untuk mengkodok puasa Ramadan kalian? di tengah-tengah puasa ngelihat es campur, kepingin dan tergoda misalnya. Apa boleh dibatalkan? Yang mau tamat tidak eh, Cuma menurut pendapat yang lain boleh. Pendapatnya Imam Huzari Imam Imamul Haramain boleh. Tapi yang mau utama tidak boleh. Maka di sini pun juga demikian. Kalau kalian sholat sunnah, eh, kalau kalian sholat yang wajib, kalian kemudian melihat orang lain sholat berjamaah, Ya rugi kalau tidak ikut sholat berjamaah bersama mereka. Kalian batalkan. Kalian do. Caranya gimana? Caranya kalian ganti. Kalian rubah niat sholat kalian dengan sholat sunnah mutlakoh. Setelah diganti niat kalian atau sholat kalian dengan sunnah mutlakoh, baru diba mau dibatalkan boleh, mau diteruskan langsung salam boleh, langsung salam, tidak usah ditambah lagi rokatnya boleh nafilah mutlakoh. Tahu nafilah mutlakoh kan? Sholat mutlak yang penting anak sholat sunnah itu boleh ditambah boleh di dikurangi anak niat nafilah mutlak 10 rakaat boleh nanti ketika sudah capek empat rakaat ah anak empat rakaat aja boleh ketika sholat niatnya empat rakaat boleh wah anakku masih kuat semangat apalagi husu anak nambah boleh ditambah tidak pakai salam teruskan itu nafilah mut boleh ditambah boleh dikurangi jadi ketika itu ganti dengan nafilah mut tak boleh dan langsung salam dan kalau tidak mau langsung salam, misalnya ke susu mau bergabung bersama mereka, ya boleh juga dibatalkan. Karena itu sholat sunnah. Sholat sunnah boleh di kan Dan bergabung bersama mereka untuk mendapatkan sholat ber. Tapi dengan sah. Apa syaratnya? Yang pertama. Anyakuna munfaridan. Hendaknya dia ketika itu sholatnya sen. Tapi kalau sholatnya dia ketika itu sudah berjamaah, ya tidak boleh. Buat apa dia batalkan orang dia sudah sholat berjamaah? Fa'in nafi fi jama'atin lam yundab qalbuha naflan tidak disunahkan untuk dirubah dengan sholat sunnah. Liyadkhul fi jama'atin ukhra biar dia gabung dengan jamaah yang lain. Bala ya juslahu dalik. Bahkan bukan hanya tidak sunnah tapi tidak bu boleh. Amalau nakhala nafsahu ilal ukhra. Adapun kalau dia memindah dirinya ilal ukhra dari sholat ke sholat yang lain min ghairi qalbin tanpa merubahnya fa innahu yajuzu min ghairi karaha in kana bi uzur maka itu diperbolehkan tanpa ada makruh in kana bi uzur memang jika ada u wa illa kuriha kalau tidak hukumnya mak syarat kedua antakuna salatu allati syara'a fiha sulasiyan aw rubaiyatan jadi hendaknya Sholat yang dia laksanakan ketika itu adalah sholat yang mempunyai tiga rakaat sulasiyah. Aurubaiyatan atau yang mempunyai empat rakaat. Artinya, fa'in kanat sunnah inatan. Kalau sholat yang dia lakukan ketika itu cuma dua rakaat, lam yundab al qalbu tidak sunnah untuk merubah. Tadi kan hukumnya sunnah itu, merubah biar dapat sholat ber. Tapi kalau dia sholatnya ketika itu sholat yang dua rakaat berarti sholat apa? sholat subuh. Ketika dia mulai sholat subuh, tahu-tahu dia melihat jamaah. Jadi kan sunnah dirubah menjadi nafilah mutlakah kemudian bergabung. Tapi kalau sholatnya dia ketika itu sholat subuh yang hanya dua rakaat dikatakan tidak sunnah, dirubah dengan sholat sunnah. Tapi yubah. Tapi hukumnya yubah. Artinya mau berubah tidak apa-apa, mubah tapi tidak sunnah. Bal yubah. Bi anjak tasiro ala ro'ah. Dan ketika nanti sudah ini merubah niatnya dengan sholat sunnah mutlakah, maka di situ dia hanya sholat satu rokaat biar dia mendapatkan jamaah. Jamaah. Wa yusallim. Setelah satu rokaat, dia yusallim. Salam. Yang ketiga. Syarat ketiga adalah an la fi raka'atin salisa. Hendaknya dia belum memulai rokaat yang ketiga. Andai kata sholatnya dia ketika itu sholat duhur yang mempunyai empat rokaat misalnya. Dia baru rokaat pertama lihat ada jamaah. Baru rokaat kedua lihat ada ya maaf Sunnah, bukan boleh, tapi sunnah bahkan untuk dirubah dengan nafilah mud Tapi kalau dia sudah memulai rokaat ke tiga, gimana hukumnya? Fa'in syarafiha atamma sholata nadban. Lebih baik dan sunnah untuk meneruskan solat. Solatnya summa yusolliha sanian fil jamaah. Kemudian solat lagi bersama mereka. Mereka kalau nututi. Hada ilamnya khaffautaha itu kalau dia tidak takut ketinggalan fautaha fautal jamaah ketinggalan sholat ber. Jadi kalau dia masih mengira kalau dia menyempurnakan sholatnya dia akan mendapatkan sholat berjamaah bersama mereka tetap dia tidak ketinggalan maka disunahkan dan dianjurkan untuk meneruskan sholatnya setelah diteruskan sholatnya baru dia bergabung sholat lagi bersama mereka Wa illa kalau dia takut lam yutimaha. Kalau dia takut, oh kalau anak teruskan sampai selesai sholat anak, anak ketinggalan berjamaah bersama mereka. Gimana? Lam yuti bal yaqtaha. Tidak usah disempurnakan bal yaqtaha. Boleh dia putus sholat tersebut sunnah nifha ma'al jamaah. Kemudian dia memulai lagi dengan sholat ber Fa'in khalafa Kalau dia melanggar hal tersebut, wa qala bahanaflan. Dan kemudian dia merubah dengan sholat sun, Wasallama dan kemudian salam lam yundab tidak sunnah bal yubah tapi boleh mubah. Kallazi qablahu seperti contoh yang sebelumnya. Yang keempat syaratnya adalah an yutimma raka'atain summa Hendaknya ketika itu an yutimma aten dia menyempurnakan dua rokaat sumayusalim kemudian Naam in khasya fautal jamaah ya kalau dia takut ketinggalan jamaah in tammama aten kalau melaksanakan dua rokaat ketika itu ustuhibbalahu qat'uha maka sunnah bagi dia untuk memutusnya wastinafuha ma'al jamaah dan mulai lagi sholatnya bersama berjamaah zakarahu fit majmu wa bahasa al-bulkini Imam Bulkini membahas annahu yusallim bahwasanya dia salam walau min rakaat tidak harus dua rakaat tapi boleh walaupun satu ai ba'da qalbi hanaflan itu semuanya setelah dirubah menjadi sholat sun nah, jadi yang dikatakan tadi diputus sholatnya kalau setelah merubah menjadi sholat Wa alaihi maka menurut pendapat ini la yustarat antakuna salatu sulasiyatan aw Kalau menurut pendapat ini tidak diharuskan salatnya ketika itu salat yang tiga atau empat rakaat. Antakunal jama'atu allati ra'aha matlubatan. Hendaknya salat berjamaah yang dia lihat salat berjamaah yang matrubah yang masnuna, yang sunnah, yang dianjurkan. Bi antakuna fi hadiratin misliha yang sunnah sekiranya sholat itu, sholatnya mereka sama dengan sholatnya dia. Sama-sama sholat hadir, sama-sama sholat a, ada, sholat hadir, sholat yang ada di waktunya. Tapi kalau misalnya dia sholatnya dia sholat kodok, tapi mereka sholatnya sholat ada di tengah-tengah sholat, ah, anak mau batalkan sholat anak, biar gabung sholat berjamaah sama mereka. Tidak sun, bahkan mungkin juga tidak boleh. Kenapa? Karena dia kalau ngikutin bersama mereka berjamaah juga tidak mendapatkan pahala berjamaah karena berbeda sifatnya. Mereka ada dan kalian sholatnya qadha. Walaupun jenis sholatnya sama, sama-sama sholat duhur. Tapi yang mereka sholat duhur ada, dia sholat duhur walaupun tetap hukumnya makruh. Ada yang mengatakan khilaful aula, ada yang mengatakan makruh. Dua-duanya yang penting tidak mendapatkan fadilah ber Fa'in kanat aira matluba. Kalau sholat berjamaahnya itu tidak sunnah baginya. Kama lo kana yusolid duhur. Seperti misalnya dia sholat duhur. Faro'a man yusolid asar. Apalagi beda jen. Ini. Lam yundab al-qalbu. ya juz, Bahkan hukumnya tidak. Oleh kama zakarahu fil majmu. Yang keenam. An la yakunal imamu mimman yukrah alik tidak bihi. Hendaknya sholat berjamaah yang dia lihat ketika sholat. Hendaknya imamnya adalah imam yang tidak makruh Siapa imam yang makruh? Imam yang makruh tadi pertama dikatakan tadi kalau imamnya berbeda mas. alhamdulillah Termasuk imam yang makruh kalau imamnya fasik. Kalau imamnya termasuk yang makruh kalau imamnya mubtadi. Mubtadi yang sahibul bid. Ah, tapi bid'ahnya tidak mengkafirkannya. Bid'ah yang tidak menyebabkannya kafir. Kalau menjadikannya kafir, maka hukumnya ya bukan haram, tidak sah berjamaah dengan karena sholatnya tidak sah. Nah, an al imam miman yukrahul bihi. Hendaknya imam yang dia yang dia lihat tidak makruh bermakmum dengannya. Karena apa? Li atin misalnya karena bid'ah au ghairiha atau lainnya kamu khalafati fil maz, kamu khalafatin fil mazhab, beda mazhab. Fa in kana kadzalik, kalau memang seperti itu keadaannya, imamnya imam yang makruh bermakmum dengannya, lam yundab al qalbu, tidak sunnah qalb. Bal yukrah, tapi hukumnya kama zakarahul bayjuri, bayjuri wa Yang ketujuh, syarat ketujuh an larju jama'atan ghairaha. Hendaknya dia disunahkan, tadi disunahkan untuk merubahnya menjadi nafilah mutlaqah. Itu sunnah. Syarat sunnah merubah menjadi nafilah mutlaqah kalau tidak mengharap jamaah yang lain. Jadi tidak mengharap jamaah yang lain, yang ada hanya jamaah tersebut. Bagaimana hukumnya kalau dia melihat atau mengharap ada jamaah yang lain selain mereka? Wa illa munfaridan. Maka dia hendaknya meneruskan sholatnya sen. Wa hasanian ba'al jamaah. Kemudian dia sholat lagi dengan jamaah yang dia harapkan. Jamaah yang lain. Fa'in khalafa dhalik. Bagaimana kalau dia melanggar itu? Dia melihat jamaah ketika sholat. Tapi sebenarnya dia tahu ada lagi orang yang akan sholat berjamaah. Tapi dia tetap merubah sholatnya untuk nafilah mutlaka bergabung dengan sholat jamaah yang pertama. Apa hukumnya wasalam jaza? Boleh. Walam yundab. Tapi hukumnya tidak. Yang kedelapan. Syaratnya adalah an yattasi al waktu. Hendaknya waktu sholat itu masih masih luas. Bi an yatahaggak. Itmamu hafihi. Yang sekiranya dia yakin menyempurnakan sholatnya. Fihi. Di dalam waktu tersebut. Dalam waktunya. Lawis ta'nafaha. Andai kata dia mengulangi sholatnya dari awal Andai kata dia memutus sholatnya dengan setelah dirubah tentunya menjadi sholat nafilah mutlak, kemudian dia batalkan atau dia teruskan satu rokaat, kemudian dia bergabung bersama mereka. Yang dia tahu kalau anak putuskan, anak gabung sama mereka, anak akhirnya sebagian sholatnya akan keluar dari waktu. Karena itu di akhir waktu sholat. Maka hukumnya tidak bu, tidak boleh. Kalau di akhir waktu sholat dia mengulangi sholat bersama mereka dari awal lagi akan ketinggalan sebagian sholatnya yang akan keluar dari waktu. waktunya. Fa'in alima biuku ibadiah kharijahu kalau dia tahu kalau dia bergabung bersama jamaah yang dia lihat akan menjadi sholat sebagian sholatnya kharijahu kharijal waqt keluar dari waktunya. Ausaka atau dia ragu fi dalam hal tersebut. Haruma al qalbu maka ha Wa ulima min, zalika maka diketahui dari hal tersebut an annal qalba berarti merubah sholatnya menjadi sholat nafilah mutlakoh tarotan yakunu manduban kadang-kadang hukumnya sunnah kalau memenuhi syarat wa tarakan yakunu haraman haram kalau waktunya me mepet wa tarotan yakunu ja idan yaitu kalau seperti uh, tadi apa yang jais yang mubah, yang mubah tadi. Ya, bali mubah tadi kalau misalnya ada jamaah yang lain mubah. Dan makro kalau imamnya, imam jamaah yang dia lihat, imam yang mak, makruh bersolat di belakang. Jadi merubah menjadi sholat sunnah nafilah mutlakoh bisa jadi sunnah makna mubah ya ma'al karoha jais ma'al karoha au biduniha mubah karena itu makna mubah jais ma'al karoha ini mubah au ma'al karoha Ma'al karoha mubah. Biduniha ini makna ya, makruh. Mabahas takdimul imam wa sifatil imam matluba. Akan membahas teruskan apa pindah? Mabahas Hah? Mabahas takdimul imama wa sifatil imam al-matluba membahas tentang mendahulukan imam dan sifat imam yang disunahkan keadaan atau sifat imam yang dianjurkan. Jadi di sini menjelaskan tentang seseorang siapa yang berhak menjadi imam. Jadi siapa yang lebih berhak untuk menjadi imam? Karena imam adalah domin Imam adalah domin. Imam adalah seseorang yang wajib bertanggung jawab akan sholatnya makmum. Kalau ada kekurangan daripada sholatnya makmum yang akibat daripada sholatnya imam, maka imam harus bertanggung jawab. Oleh karena itu tidak gampang menjadi imam. Dianjurkan imam itu imam yang bagi, imam yang ngerti, imam yang alim. Fakih walaupun pagi di sini bukan harus semua masalah, walaupun ngertinya hanya masalah sholat aja, karena itu berkaitan dengan sholat. Masalah sholat pagi cukup, walaupun masalah nikah, muamalah tidak paham. Yang penting masalah sholat, sholat yang ini maksud Nah, jadi ketika ada apa-apa, imam itu tahu bagaimana dia seharusnya yang dia lakukan. Kalau imamnya tidak ngerti ada apa-apa, imamnya bingung. Akhirnya dia melakukan kesalahan karena sebab imam melakukan kesalahan, makmumnya ikut-ikut salah. Gara-gara ini imam. Tapi sebaliknya kalau imamnya ngerti, makmumnya juga akan sholatnya baik karena imamnya ngerti. Ya, dia nyungker jadi imam dan imam tidak sembarangan. Kalau dulu di Hadramut tidak gampang menjadi imam. Jangankan yang menjadi imam yang sholat di soft awal aja semuanya dulu ya, itu harus mufti-mufti semuanya sholat soft awal itu semuanya mufti. Pakai imamah, pakai imamah. Pakai imamah tandanya mufti ya. Bukan cuma imamahnya aja. Jadi mufti. Minimal kalau tidak mufti, mereka dulu minimal kalau tidak mufti, ngerti masalah istighraf. Ngerti hukum istighraf. Kalau imam batal sholatnya, bagaimana hukumnya? Kalau imam sholatnya batal diganti dengan seseorang, padahal orang ini rokaatnya berbeda dengan rokaat makmum yang lain. Gimana itu ketika itu hukumnya dan seterusnya. Itu istiqlal. Termasuk masalah yang rumit dalam fikih itu. Nah gampang. Nah, minimal yang soft awal harus ngerti, paham, tahkik masalah is istiqlal. Ya, makanya <clears throat> Rasulullah SAW menganjurkan orang yang berdiri di soft awal harus orang-orang yang punya ilmu harus orang-orang yang berakal, harus orang-orang yang dewasa bukan anak-anak dewasa, berakal, berilmu. Dianjurkan mereka adalah orang-orang yang menepati soh awal. Apalagi yang tepat di belakang i, imam. Makanya ketika Habib Abdullah bin Umar bin Yahya. Ketika dalam, masuk dalam satu kota daerah. Yang di situ ada Sibam ya, mungkin satu Sibam, kota Sibam. Karena di situ ada Habib Ahmad bin Umar bin Semit. Habib Ahmad bin Umar bin Semit termasuk penduduk daripada kota Sibak yang terkenal dengan wilayahnya, kewaliannya, kedekatannya dengan Nabi Muhammad SAW. Ya, bahkan mahbub indah Nabi SAW dicintai oleh Nabi, dipuji oleh Nabi, sering disebut oleh Nabi SAW. Jadi ketika Habib Abdullah bin Umar Yahya yang alim masuk ke masuk ke kota Sibam, maka di situ mereka menginginkan Habib Abdullah bin Umar bin Yahya ini menjadi imam mereka ketika sholat. Karena itu kesempatan. Mereka bisa sholat di belakang orang yang alim, orang yang soleh. Dikatakan dalam hadis, Man khalfal maufur firana. Barang siapa yang sholat di belakang imam yang diimam, diampuni dosa-dosanya, imam yang soleh, imam yang diampuni dosa-dosanya, maka makmum yang di belakangnya pun juga insya Allah akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Jadi mereka menginginkan Habib Abdullah bin Marmiha jadi imam untuk mereka. Tapi apa katanya Habib Ahmad bin Smith kepada mereka? Beliau mengatakan kepada mereka, jangan. Ana tidak mengizinkan Abdullah bin Umar bin Yahya itu untuk menjadi imam. Kecuali kalau dia datang ke sini dulu. Baca Fatihah di depan anak dulu. Anak tes Fatihahnya. Baru dia anak izinkan jadi imam. Ini maksudnya apa? Bukan maksudnya merendahkan Habib Abdullah Umar bin Yahya. Beliau tahu, beliau Habib Abdullah bin Yahya orang alim, orang soleh. Tapi beliau ingin mengajari kepada mereka jangan sembarangan untuk menentukan seseorang jadi imam. Biar tahu, oh ternyata nggak gampang untuk jadi imam. Harus betul-betul ya, jadi dilihat siapa itu orangnya untuk menjadi imam. Habib Ahmad bin Smith tidak membiarkan Habib Abdul bin Yahya untuk menjadi imam, tapi disuruh datang dulu. Dan Habib Abdul bin Marim Yahya mau. Dengan tawaduknya datang. Dan di hadapan Habib Ahmad bin Smith baca Fatihah. Setelah baca Fatihah, yang ternyata ya Fatihahnya Masya Allah. Fatihahnya baik, istimewa, langsung diizinkan untuk menjadi imam Habib Abdul bin Yahya. Makanya ketika Habib Abdullah bin Yahya masuk suatu daerah yang situ ada Habib Alwi bin Sahal, kebetulan di situ terjadi penyakit taun, wabah yang merata, banyak di antara mereka yang mati. Habib Abdullah bin Yahya masuk di daerah itu dan dia berkunjung dan berziarah kepada Habib Alwi bin Sahal, seorang yang soleh di kampung itu di kota itu. Di saat dia berkunjung dan berziarah kepadanya, Habib Abdullah bin Mahya di akhir ziarahnya mengatakan, anak kepingin antum doakan agar mereka itu sehat semuanya, sembuh dari penyakitnya, dan tidak merambat penyakit tersebut kepada yang lain-lainnya. Apa yang dikatakan Habib Alwi bin Sahal kalau anak diminta untuk doa itu, anak tidak mau mendoakan itu. Biarkan mereka mati. Biarkan mereka mati. Ini kesempatan. Kalau mereka mati, umpung kamu ada di sini, kamu bisa mensolati jenazahnya. Kalau kamu yang solati jenazahnya, insya Allah anak jamin dia akan masuk surga dan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ya Jadi tidak gampang untuk menjadi imam ini Habib Ahmad masih ngetes dulu Fatihahnya. Jadi apalagi kita. Ya, ini <clears throat> kita katakan tadi bahwasanya imam sifat yang diminta dan sifat yang dianjurkan untuk menjadi imam itu apa aja? Ini kita bahas di sini. Ya, pertama dikatakan faedah yang pertama. Takdimul imama kisman. Untuk mendahulukan seseorang menjadi imam itu ada dua keadaan ada dua bagian. Bagian pertama adalah man yuqaddam bil makan. Seseorang yang didahulukan, didahulukan untuk menjadi apa? Imam bil makan ini bi ba di sini sababiyah. Yang artinya apa? Bisa babil makan. Ini ada seseorang yang didahulukan untuk menjadi imam karena sebab tempatnya. Tempat sholatnya. Nanti contohnya adalah sahibul bed. Orang yang memiliki rumah itu. Kalau sholat berjamaah dalam rumah seseorang, maka yang lebih berhak untuk menjadi imam ketika itu adalah sahibul bed. Orang yang punya rumah. Itu lebih berhak untuk menjadi imam. Karena dia sahibul bed. Karena dia adalah yang punya rumah. Tapi bagi yang mendidahulukan karena sebab tempatnya, itu boleh dia sendiri yang menjadi imam, tapi juga dia berhak menentukan orang lain untuk menjadi imam. Itu yang pertama. Yukhaddam bil makan. Maka dikatakan sini falahu an yataqaddam bi nafsihi ini Boleh baginya untuk menjadi imam sendiri. Taqaddam maju dengan sendirinya au yukhaddim khairah. Tapi boleh dia mendahulukan orang menyuruh orang lain untuk menjadi imam. Yang kedua, man yuqaddam bisifah. Yang kedua adalah seseorang yang didahulukan untuk menjadi imam bisifah tapi karena sebab sifatnya. Anggaplah pagi. Dia berhak dan didahulukan atas orang lain untuk menjadi imam karena dia adalah pagi, ngerti fikih. Nah, maka dia berhak. Nah, orang yang berhak untuk menjadi imam karena sifatnya di sini dikatakan falahu an yataqaddam duna an yuqaddim ghairah. Baginya dia maju untuk menjadi imam boleh dan tidak boleh baginya untuk menyuruh orang lain untuk menjadi imam. Paham? Nah, jadi artinya jadi kalau memang dia pagi sebenarnya yang berhak dia yang jadi imam, tidak usah nyuruh orang lain untuk menjadi imam. Karena dia adalah yang lebih berhak dengan sebab si sifat, kecuali kalau dengan sebab tem tempat. Maka boleh dia maju sendiri, boleh juga menentukan orang lain untuk menjadi imam. Ya, baru sekarang kita mulai. Siapa aja yang berhak untuk menjadi imam karena sebab tempat. Wal muqaddam bil makan aula mimman yuqaddam sifat Dan orang yang didahulukan karena sebab tempat lebih berhak daripada orang yang didahulukan karena sebab sifat. Paham ya? Berarti kalau sholat berjamaah di rumah seseorang, ya, kemudian di situ ada pagi di antara mereka yang akan sholat berjamaah ada orang yang pagi, tapi bukan sahibul bed. Dan ada juga sahibul bed yang bukan pagi. Siapa yang lebih berhak? Sahibul bed. Kenapa? Mukaddam bisa babil maka lebih berhak daripada yang mukaddam bisa babisi. Tapi sahibul bed boleh maju sendiri, boleh menyuruh orang lain. Jadi Sahibul Bait lebih berhak di situ ya. Wal gismul awal ala tertib. tartib. Gismul awal apa? Yaitu iman yuqaddam bisa babil makan yang didahulukan karena sebab tempat. Siapa aja? Ala hadza tertib? Pertama adalah al-wali. Siapa al-wali? Penguasa, pejabat. Penguasa, presiden, gubernur, bupati, ya, siapa lagi? Eh, camat, ya, kepala deh, kepala desa itu lebih berhak untuk menjadi imam karena sebab tempat, karena mereka berkuasa di situ. Maka mereka yang berkuasa di situ lebih berhak untuk jadi imam. Jelas? Ya. Bahkan di sini dikatakan di mahal wilayah tetapi di tempat kekuasaannya. Kalau camat Bangil dia tidak berkuasa di camat Pasuruan, Pandaan misalnya. Jadi tempat kekuasaannya. Kalau presiden Indonesia, ya kuasa di depan. Jangan nanti Masjidil Haram mau jadi imam dia. Jangan. Ya, jadi di tempat kekuasaannya. Selama dia berada di tempat kekuasaannya, maka dia berhak untuk menjadi walau fasikon walaupun dia adalah orang walau fimiki hayri walaupun sholat berjamaah ketika itu di tempat orang lain di rumah orang lain karena dia lebih berhak kekuasaannya lebih besar lebih luas kalau rumah saya Bek hanya rumahnya aja dia berkuasa di rumah orang lain dia tidak ber tapi kalau pejabat berkuasa di lebih luas lagi kekuasaannya as kedua adalah asakit. Yang kedua adalah yang nempati. Ya sorry pulpen lah kita katakan tadi. Yang nempati rumah. Jadi dikatakan sini yang nempati, jadi artinya di sini memberi syarat tidak harus memiliki. Mau dia tinggal di rumahnya dia sendiri yang dia miliki, atau dia tinggal kontrakan di rumah kontrakan milik orang lain, maka ketika dia sholat di rumah tersebut, di tempat tinggalnya, walaupun kontrakan dia lebih berat. Yang penting as yang tinggal di tempat itu. Mau dia punya sendiri atau tidak. Bimilkin, nah ini disebutkan. Bimilkin baik dia tinggal di tempat tersebut bimilkin karena memiliki. Au i'aratin atau karena meminjam rumah itu. Jadi walaupun rumahnya pinjaman, dia lebih berhak untuk menjadi imam. Ya, cuma mungkin dia berhak menjadi imam kalau orang yang meminjamkannya tidak hadir. Kalau yang minjamkannya hadir, yang minjamkan lebih bar, Au ijaratin atau karena nyewa, banyak orang tinggal di rumah sewaan. Maka dia lebih berhak. Au wakfin atau karena rumah kof diwakafkan. Walau fasikon. Walaupun dia adalah orang yang fasik. Jadi orang yang menempati tempat tersebut dia lebih berhak untuk menjadi imam walaupun dia orang illa annal mu'ir ahak minal musta'ir. Cuma orang yang memberikan pinjaman rumah lebih berhak daripada orang yang meminjam rumah tersebut. Ketiga adalah al-imam ar-ratib. Itu di masjid. Di masjid ada imam ratib. Imam yang sudah dijadwal, ditertibkan. Sholat duhur si bulan, sholat nasar si bulan, hari ini si bulan, hari ini si bulan maka orang yang sudah ditentukan jadwalnya untuk menjadi imam di masjid, maka dia lebih berhak. Walaupun di situ nanti hadir orang yang pagi, orang yang soleh, orang yang wali, tetap dia lebih berhak. Karena dia imam rotib. Dan imam rotib termasuk yang didahulukan untuk menjadi imam karena sebab tem tempat. Ya, imam rotib. Bimahali jamaatin. Imam yang sudah dijadwal dan ditentukan di tempat jamaah, seperti masjid, tidak harus masjid, bisa jadi musol, Musola ahak min khairil wali. Lebih berhak dia daripada orang lain selain wali. Selain pejabat. pejabat lebih luas kan? Wa idza lam yahdur al imam ar-ratib. Dan kalau imam ratibnya ternyata tidak datang ke masjid. Walam ya'zan li dan dia tidak memberi izin kepada lah lainnya. Walam yadun walam yudon ridahu dan tidak disangka dia ridha. Sunnah irsal ilaih maka disunahkan untuk mengutus seseorang kepadanya untuk bertanya datang ke rumahnya ya bulan ini mau jadi imam apa tidak kalau tidak jadi imam biar orang lain jadi imam jadi tidak sembarangan di sini tahu-tahu langsung sholat begitu aja orang lain mengganti sunnah tapi sunnah ini ya bukan harus sunnah untuk datang ke rumahnya ditanya mungkin dia terlambat karena sebab tertentu dia mau datang masih mungkin dia tertidur sunnah isal ilaih wal muqaddam bisifah. Sedangkan muqaddam bisifah yang didahulukan untuk menjadi imam untuk karena sebab sifat sifatnya huwa ala tertib sesuai dengan tertib ini. Yang pertama adalah siapa? Al-afqah bi ahkamis yang paling pagi dalam masalah sholat. Ya ummahum akra'uhum Sebenarnya Rasul mengatakan liya ummahum akra'uhum. Hendaknya yang menjadi imam di antara mereka adalah yang akra. Akra ini yang paling banyak bacaan Qur'annya. Hafalan Qur'annya. Tapi yang dimaksud bukan itu. Tapi yang dimaksud adalah ilmunya, fikihnya. Karena apa? Karena mereka tidak membaca, tidak menghafal Al-Quran. Kecuali setiap ayat pasti dipelajari hukum. Kalau dia banyak hafalannya berarti banyak il ilmunya. Itulah yang dimaksud. Karena Rasulullah SAW sebenarnya mengatakan akhara hukum ubay. Yang paling akhara paling banyak hafalannya, paling sahih dan paling uh, fasih bacaannya adalah ubay. Tapi ketika Rasul sakit, Rasul tidak bisa sholat bersama mereka. Untuk menjadi imam, siapa yang disuruh jadi imam? Sayyidina Abu Bakar. Padahal Rasul mengatakan akhara hukum ubay. Mestinya kalau patokannya adalah Qur'annya, Rasul menyuruh Ubay bin Ka'ab. Tapi tidak. Rasul menyuruh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Dan Sayyidina Abu Bakar Siddiq orang yang paling pagi dalam di antara kalangan soha. Paling pagi Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu. Makanya ketika orang semuanya bingung ketika Nabi SAW meninggal. Di mana Nabi dikuburkan. Di situ ya, Sayyidina Abu Bakar Siddiq menjawab. Sayyidina Abu Bakar Siddiq yang menjawab. Ada yang mereka mengatakan dimakamkan di Mekah tempat kelahiran Nabi ada yang mengatakan dimakam, dimakamkan di di Baitul Maqdis ada yang mengatakan di Madinah di tempat ini tempat itu tapi saya Abu Bakar Siddiq mengatakan dufina fi mahalli mauti Nabi dikubur di tempat meninggalnya. Di mana meninggal di situ dikubur. Ini menunjukkan Sayyidina Abu Bakar Siddiq lebih alim daripada yang lain dan dikubur di tempat Rasul meninggal dan disitulah Nabi SAW meninggal sekarang ini. Ya, menunjukkan Sina Abu Bakar alim. Nah, di situ Rasul menyuruh Sina Abu Bakar, memang Sina Abu Bakar yang paling pagi. Ya, jadi kita katakan tadi al-afqah bi ya, kami shalah, hadal mu'tamad. Bahada madhab juga Imam Ahmad juga madhab, eh, madhab Imam Malik, madhab Imam Abu Hanifah. Kecuali madhabnya Imam Ahmad bin Hanbal aja. Kalau madhabnya Imam Ahmad bin, Al, bin Ahmad bin Hanbal, yang afdol adalah al-aqra, bukan al-afqah, tapi yang banyak hafalan Qur'annya atau yang baik. Al-aqra ini ada dua pengertian. Ada yang mengatakan banyak hafalan Qur'annya, ada yang mengatakan baik bacaannya. Nah itu Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan itu yang afdol. Tapi madhab selainnya, tiga madhab mengatakan yang maksud adalah al-afqah. Yang paling fa. Nah ini disebutkan al-aqra. Yang kedua setelah al-afqah, siapa yang berhak untuk menjadi imam? Baru kemudian al-aqra. Baru kemudian al-aqra. Siapa itu al-aqra? ayat al-ahfad. Yang paling banyak hafalan Qur'annya. Kama fi syarhil irsad. Sebagaimana disebutkan di syarah al-irsad. Awil asoh kiroatan. Atau yang bacaannya bah baik. Kama fi Sebagaimana disebutkan di dalam kitab tuh. Yang ketiga siapa? Al-aura. Orang yang paling warok Siapa itu yang warok Wahuwa mantarokasuh subhat. Orang waro adalah yang meninggalkan yang subhat. Kalau meninggalkan yang haram, itu bukan waro. Kalau meninggalkan yang subhat baru, yang tidak jelas apa haram, apa halal, apa punya anak, apa punya orang, ah lebih baik kan anda usah ngambil karena bisa jadi milik orang. Padahal bisa jadi miliknya juga dirinya sendiri, tapi dia tinggalkan. Ini baru wah. Tapi kalau melihat uang di jalan, uang jelas bukan uangnya dia ah nggak mau ana waro aja bukan waro memang harus itu kalau waro itu sifat yang terpuji dianjurkan untuk waro nah, waro meninggalkan yang subhat jadi artinya orang yang melakukan subhat lah haram tapi lebih baik ditinggalkan aura mantaroka taraka subhat fa inna man fa inna fa alal hajat kalau dia meninggalkan sesuatu yang lebih daripada kebutuhannya, minal halal daripada yang halal, bukan yang haram. Dia punya uang halal, tapi dia tinggalkan daripada hartanya yang halal-halal itu, dan dia hanya mengambil secukupnya, sekedar hajatnya aja. Padahal hartanya halal semuanya, tapi dia tinggalkan. Karena zahidat. Berarti dia adalah orang yang fayuqaddam alal orang. dan orang yang zuhud lebih didahulukan daripada orang yang yang keempat, setelah yang zuhud dan setelah yang warok adalah mansabah bil hijrah. Siapa dulu yang lebih yang siapa yang lebih dulu hij? Gua ima dia sendiri ketika itu au ahadu abaihi atau orang tua. Jadi orang tua anak dengan orang tua kalian dulu di zaman Nabi itu siapa dulu yang lebih ya siapa yang lebih dulu hij, hijrah ke Madinah itu? Apa orang tua anak apa orang tua kita tidak tahu ya siapa. Kalau orang tua anak tahu. Nabi SAW ya. Tapi yang lain. Jadi kalau ketahuan. Terus sekarang rata-rata banyak yang. Kalau tidak ketahuan ya sudah tinggalkan ini. Nah setelahnya ini baru. Al-Asan. Setelahnya baru al yaitu Wahuwa man sabaka islamu. Yang dimaksud adalah man sabaka islamu. Orang yang asan ini sebenarnya yang lebih tua. Dan otomatis biasanya yang lebih tua adalah yang lebih dulu masuk anak umurnya 30 tahun, kalian umurnya 20 tahun, ya pastinya anak lebih dulu masuk Islam karena lebih tua. Jadi mansab bakal Islam. Siapa dulu yang lebih Islam, lebih dulu masuk Islamnya, dia yang lebih ber, berhak daripada yang akhiran masuk Islamnya. Dan yang keenam anasi. Yang nasabnya mul ya, nasab yang mulia maka lebih dahulu daripada orang yang tidak punya nasab yang didahulukan. Allahu yang fathah seratus ketiga. Yang mana? <clears throat> Faedah sadisa kana min sabiki rafidah. Kana dulu min sabikir rafidah daripada orang-orang Syiah rafidah adalah orang Syiah. Rawafid jamaknya, rafidah mufradnya. Rafidi orang Syiah. Jadi dulu ada di antara orang Syiah rajulun seseorang ma'ahu himaron yang punya dua keledai sama ahaduhuma Abu Bakar. Keledainya dinamakan Abu Bakar. Wal akhar Umar. istihda ya. kadang ya, Kadang-kadang orang Yahudi, orang kafir ada yang dinamakan punya anjing namanya Muhammad. Alhamdulillah. istihda. Untung yang orang kafir. Kalau dia orang Islam murtab sudah. Anda kata dia orang Islam, dia dianggap mur ini orang Syiah dari bencinya kepada Sayyidina Abu Bakar, dari bencinya kepada Sayyidina Umar sampai keledainya dinamakan Umar Abu Bakar. Ya, bahkan dari bencinya mereka sampai mereka kadang-kadang di antara mereka doa, ya Allah jangan sampai aku bergabung dengan Umar atau dengan Abu Bakar di surga. Maka kita katakan amin, mudah-mudahan. Kalau Sayyidina Abu Bakar pasti masuk surga, Sayyidina Umar pasti masuk surga. Jadi mudah amin. Jangan sampai gabung dengan mereka di surga. Ya, oh. Allah berarti masuk neraka. Kalau dikabulkan doa mereka, mereka akan masuk. Sama aja mereka, ya Allah masukkan anak neraka. Karena anak tidak mau gabung dengan saya Abu Bakar, Sayyidina Umar di surga. Sampai demikian. Makanya pernah diceritakan oleh Ibn Hajar Al-Haytami. Ibn Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Sawaik Al-Muhriqah membahas tentang akidah di situ akidah yang sesat diantaranya menyebutkan tentang Syiah. Di antara yang disebutkan ada cerita seseorang di Madinah Al-Munawwarah yang suatu waktu dia didatangi oleh teman-temannya yang kelaparan untuk meminta kepadanya makanan. Tapi dia sendiri tidak bisa membantu teman-temannya tersebut. Sehingga dia berusaha mencari makanan untuk teman-temannya. Dia cari meminta kepada orang, mengharap dari orang. Sampai di situ dia mengatakan kepada mereka ada sekelompok orang dia mendatangi mereka dan mengatakan, tolong berikan kepada anak makanan, anak punya teman-teman yang sedang kelaparan. Anak meminta kepada kalian dengan kedudukan Sayyidina Abu Bakar dan dengan kedudukan Sayyidina Umar bin Khattab. Yang tidak lain mereka berdua dikubur bersama Rasul Sallallahu Alaihi Ini menunjukkan kemuliaan mereka dikubur pun bersama Rasul Sallallahu Alaihi Disebutkan kepada mereka ini tidak tahu. Mereka itu yang didatangi sebenarnya orang-orang Syiah. Jadi karena di situ meminta dengan kemuliaan Sayyidina Abu Bakar, kemuliaan Sayyidina Umar, di antara mereka ada yang mengajaknya. Nah, kalau kita di rumah Hawas, dibawa ke rumahnya. Ternyata rumahnya besar. Dan di dalam rumah, setelah masuk di dalam rumah, tahu-tahu dikeluarkan dua alguju yang besar kekar hitam dan diperintahkan untuk menyiksa. Dipukul, dipukul, bahkan lidahnya pun sampai dipotong. Dan kemudian setelah puas disiksa dibuang di tengah jalan. Ini di Madinah Munawwarah. Dan Madinah banyak orang Syiahnya. Tapi sekarang ada orang kampung Syiah sih. Jadi setelah itu dia berusaha datang ke kuburan Rasulullah Sallallahu di situ dia minta tolong kepada Rasul, istighasa dengan Rasul sampai tertidur. Dalam tidurnya Rasul SAW mengucapnya dan bangun dari tidurnya sehat walafiat, tidak ada apapun yang terjadi seakan-akan. Akhirnya berjalan seperti biasa sampai berjalan satu tahun dari kejadian itu. Setelah satu tahun berjalan dari kejadian tersebut, datang lagi teman-temannya yang mengharap makanan dan bantuan dari orang tersebut sehingga orang itu juga dalam keadaan tidak mampu dia meminta kepada orang-orang lain di tengah jalan dia mengatakan dengan kemuliaan Sayyidina Abu Bakar Sayyidina Umar tolong berikan anak bantuan tolong berikan anak ada seorang pemuda yang di, kebetulan melewati orang ini mengajaknya eh, kita ikut ke rumah bawa tahu-tahu dibawa ke tempat jalan-jalannya ini kok modelnya mirip-mirip dengan rumah yang dulu tapi ini hoyir. Pemuda ini. Akhirnya tambah dekat, tambah jelas. Ternyata rumah itu. Rumah yang besar itu. Dia disuruh masuk di situ. Tapi dia dimuliakan dan dihormati. Diberi makanan, diberi bantuan, beri fulus, beri. Cuma dia aneh. Di dalam rumah itu, dia melihat kerah monyet yang dipelihara di dalam rumah. Kan aneh. Monyet ditaruh di luar. Mestinya kan? saya kok naruh monyet maka jangan kasih tahu siapa-siapa ini sebenarnya monyet ini adalah ayahku loh ayahmu kok bisa jadi monyet seperti ini iya pernah setahun yang lalu ayahku mengajak seseorang ke rumahnya dan setelah disampai di rumahnya disiksa disiksa disiksa dibuang setelah kejadian itu langsung tidak lama dirubah oleh Allah menjadi monyet Akhirnya orang itu berkata, ini tahu siapa anak-anak orang pemuda itu dulu. Kalau gitu, kaget dia anaknya ini. Kalau gitu jangan kasih tahu orang-orang. Karena sebenarnya anak sudah mengumumkan, menyebarkan kepada orang-orang kalau anak punya ayah sudah meninggal dunia. Biar orang-orang tidak tahu. Padahal sebelum meninggal, dia monyet itu ayahnya. Dan anak semenjak itu anak tobat tidak mau lagi menghina Sayyidina Abu Bakar, mencaci maki Sayyidina Umar. Tobat dari situ. Makanya orang ini baik. Ini akibat daripada menjadi Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma. Jadi kemudian dikatakan di sini fattafaq an ramahahu ahaduhuma. Akhirnya orang yang memiliki keledai tersebut suatu waktu dia memanah menombak salah satu kedua, daripada kedua keledai itu sampai mati rom tidak mata minha sampai mati. Falamma alima bidzalika ba'du salaf sebagian salaf ketika mendengar cerita itu la Allahu Abdullah bin Mubarak ya bisa jadi beliau adalah Abdullah mungkin dia adalah faqala maka beliau berkata unduru ayal himaren alladzi ramahahu coba kalian tebak siapa kira-kira yang himar yang diberi nama siapa yang kira-kira dibunuh oleh pemiliknya sendiri apa beliau mengatakan mayakun illal ladzi samahu Umar anak yakin yang dibunuh pasti yang dibunuh adalah yang diberi nama Umar karena orang Syiah Lebih benci kepada Sayyidina Umar Sayyidina Umar Allah khattab Maka dikatakan fanadharu fa idahu ramahahu. Dan ternyata betul. Yang dibunuh memang adalah yang diberi nama Sayyidina Lianna tab'a Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu asyiddah wal quwwah yakni fi amrillah. Karena memang Sayyidina Umar bin Khattab terkenal keras dalam urusan Allah Subhanahu amar ma'ruf nahi mung Qala ba'du syi'a min ahlil Madinah. Sebagian syi'a daripada orang-orang Madinah berkata kepada ba'du sadah min al-ba'alawi. Mata gulu fi syi'a wal abadah. Apa yang kamu pendapatmu? Ini orang syiah bertanya kepada sebagian salaf. Pendapatmu apa tentang syiah dan tentang abadah? Sebagian bukan tentang abadah, tentang wahabi. Apa pendapatmu tentang antara syiah dengan wahabi? Lebih baik syiah, apa lebih baik wahabi? Apa pendapat pendapatnya? kepala ba'aratun maksumatun nisfen. Dua-duanya itu bagaikan kotoran sapi yang dibelah dua. Tidak ini lebih baik dari yang ini. Dua-duanya jel. Allahu a'lam. Ya Rabbana tarafna bi annanak wa annana asrafna ala lada asrafna fat أسل لكل هوبا واستر لنا أوراتي وآمن اغفر لوالدي pertanyaannya. <clears throat> Jika berwudu dengan niat istibahah, istibahah sholat boleh atau tidak boleh? Dipakai untuk sholat dan tawaf sekaligus. Nah, maka kita jawab boleh. Seseorang ketika wudu boleh niat wudu, boleh niat raful hadas, boleh juga niat istibahah. Dan jika dia niatnya ketika istibahah sama aja dengan dia seakan-akan niat wudu boleh dipakai untuk apapun. Dan yang kedua, Ustaz, jika ada dua imam dalam satu tempat atau masjid misalnya, tapi salah satu jamaah itu mukim yang satu lain sholat seperti biasa, sedangkan jamaah yang lain berniat kokok kosor dan jamaah sah atau tidak. Ya, artinya jamaah dua, kalau yang ditanya maksudnya boleh tidak sholat berjamaah dua kelompok ya, bolehnya sih boleh, sahnya sih sah. Tapi kalau itu berada di masjid, itu tidak dianjurkan karena itu bisa menimbulkan fitnah. Lebih baik selesai sholat dulu yang di masjid, baru kemudian mau bikin jamaah sendiri, hukumnya boleh. Fatihah, musalli fi hadhi qudwa di dinabadi di umat. Allahumma rahmukum. Derajatnya. Wa yatahasam